Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah Waliyu salihin. Wa وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Pada kesempatan kali ini kita insya insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab atau risalah karya Asy-Syaikh ad doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah taala yang berjudul Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi wa hajatul ummatil masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'da'iha. Nah, dan kita sudah memasuki mukaddimah dari Al-Fasl thani pasal yang kedua dari risalah ini. Pasal yang membahas tentang marahil al-manhaj as-salafi, yaitu marhalah-marhalah atau tingkatan-tingkatan pada manhaj as-salafi. <clears throat> Tahapan-tahapan pada manhaj as-salafi. 6. <clears throat> Dan telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya dimaksud dengan marhalah ini bukanlah eh, tingkatan pengembangan sebagaimana ideologi-ideologi yang lainnya selain al-manhajus salafi tidak mengalami yang namanya perkembangan barakallahu fikum sebagaimana dengan eh, pola pikir pola pikir yang lainnya atau opini-opini yang lainnya. Tetapi yang dimaksud di sini ialah barakallahu fikum e, yang pertama yaitu ada dua tahapan. Tahapan pertama yaitu marhalatu tabyin wa tawdih. Tahapan penjelasan dan penerangan atau nah, penjelasan seputar kaidah-kaidah ad-din dan juga pondasi-pondasi dan landasan-landasan agama dan manhaj as-salafi. Barakallahu fiikum. Kemudian al-marhalatu tsaniyah tingkatan atau derajat yang kedua ialah marhalatu tadwin al-manhaj as-salafi, pembukuan atau penulisan tentang al-manhaj as-salafi. Pembukuan seputar akidah dan manhaj as-salafi. Kapan mulai dicatat dan kapan mulai dibukukan. Barakallahu fiikum. Nah, di sini Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala akan menjelaskannya pada uh, dua marhalah ini tadi. Qala hafizahullahu taala kata beliau yakni Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala Fal marhalatul ula, marhala yang pertama ialah wahya ahdus salafis salih. Marhala yang pertama itu adalah masa atau zaman as-salafus salih. Yaitu generasi as-salafus salih, ahlul qurunil ula. Orang-orang yang hidup di masa pertama dakwah Islam ini. Wahadil marhalatu tu'addu mikiasan yuzanu bihin nas wal jama'ati wal firaq. Maka tahapan ini, tahapan yang pertama ini merupakan tolak ukur yang dijadikan sebagai timbangan. Tolak ukur yang mana umat manusia ini ataukah kelompok-kelompoknya ataukah firqah-firqahnya itu ditimbang hal hiya al-Haq aw hal hum 'alal haqq aw 'alal batil wa yu'rafu haq min al batil dengan patokan dan dengan nah, e, timbangan tersebut maka bisa diketahuilah mana al-haq mana pula batil terbedakan antara al-haq dengan al-batil yufhamu ad-dinu bifahmihim agama ini tentu dipahami dengan pemahaman mereka, yaitu pemahaman salafus saleh. Pemahaman as-salaful ummah. Ini adalah marhalah yang pertama. Agama ini dipahami dengan pemahaman mereka. Innallaha ta'ala qad zakkahum di mana Allah Azza wa Jalla haitsu innallaha ta'ala qad zakkahum di mana Allah Azza wa Jalla telah merekomendasikan mereka Tentu tidaklah direkomendasi kecuali memang orang-orang yang terbaik.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 Kapan penentangan tersebut dilakukan? Mimba'di ma tabayyana lahul huda setelah hidayah, penjelasan ilmu itu telah sampai dengan sejelas-jelasnya kepada dirinya. Telah sampai dan telah ia fahami dengan sebenar-benarnya. Namun justru ia menentang Rasul alaihissalatu wassalam setelah tahu dalil bahwa Rasul itu wajib diikuti. Rasul itu bimbingannya wajib untuk dipegangi dan justru wayattabi' ghaira sabilil mu'minin dan justru enam ia memilih jalan selain jalannya kaum mukminin. Maksudnya kaum mukminin adalah para sahabat, as-salafus salih. Maka akibatnya ialah nuwallihi ma tawalla. Maka akan kami sesatkan kemana ia mau sesat. Akan kami simpangkan kemana ia mau menyimpang wanuslihi jahannam. Dan tidak hanya itu, kami nyalakan api jahannam untuknya wasaat masiro wasaat masira dan jahanam merupakan tem sejelek-jelek tempat kembali wa yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula rekomendasi terhadap para sahabat telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu di mana beliau alaihi salatu wasallam menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin para sahabat yang dipimpin oleh khulafa ar-rasyidin wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya mereka setelah aku wafat nanti tamassaku biha Beliau tekankan dengan perintah berikutnya, tamassaku biha, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat wa addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah sekuat mungkin dengan an-nawajid, dengan gigi-gigi geraham kalian. Maka kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala membawakan penjelasan dari Al-Imam Al-Khalifatu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang dimuat oleh Al-Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Asy-Syariah. Kata beliau rahimahullah yakni Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, "Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatal amri min ba'dihi sunanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wulatul amri min ba'dihi dan para khalifah sepeninggal beliau, pengganti-pengganti beliau setelah beliau wafat telah menetapkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya khulafaur rasyidun telah menetapkan sunnah. Ini kata Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau melanjutkan al-akhdhu biha tasdikun li kitabillah maka mengambilnya mengambil sunnah-sunnah tersebut sunnahnya siapa rasul dan juga para sahabat mengambil sunnah-sunnah tersebut merupakan tasdikun li kitabillah merupakan keimanan terhadap kitab Allah iman terhadap Al-Qur'an Nam, wastikmalun li taatillah dan merupakan penyempurna ketaatan terhadap Allah Jalla wa'ala. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah para sahabatnya. Sunnahnya siapa? Para sahabatnya. Tidak ada dengan sun, tidak hanya dengan sunnah beliau tetapi dengan sunnah para sahabat beliau. radhiyallahu taala anhum ajma'in merupakan istikmalun li taatillah. Selain mengimani kitabullah tetapi itu juga merupakan kesempurnaan ketaatan terhadap Allah wa quwwatun ala dinillah dan merupakan kekuatan nah, pada agama Allah tabaraka wa taala. Maka siapapun yang ingin enam eh, yang ingin kuat iman dan takwanya maka ia harus berpemahaman dalam agama ini dalam mengamalkan agama ini dengan pemahamannya mereka. Laisa li ahadin taghyiruha tidak ada hak bagi siapapun untuk merubahnya, merubah sunnah-sunnah tadi. Merubah sunnahnya Rasul alaihi wasallam dan para sahabat. Wala tabdiluha, wala tabdiluha. Dan tidak ada hak untuk menukarnya. Walan nadharu fi syai'in khalafaha. Dan tidak boleh pula untuk nah, an mengikuti atau melihat atau bahkan mengikuti ideologi yang menyelisihinya. Memilih nah mengikuti cara berpemahaman yang menyelisihi manhaj tadi, menyelisihi sunnah-sunnah Rasul dan para sahabatnya. Man amila biha muhtadin, barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Nah, yang mengamalkan sunnah-sunnah tersebut muhtadin maka ia terhidayahi berada di atas hidayah wa man intasara biha mansurun dan barang siapa yang menolongnya maka dia pasti akan ditolong barang siapa yang menolongnya dia pasti akan ditolong barakallahu fikum wa man khalafaha taba'a ghaira sabilil mu'minin namun siapapun yang menyelisih sunnah-sunnah tadi dan sengaja ia justru mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin barakallahu fiikum yakni jalannya siapa para sahabat wallahu allahu ma tawalla maka sekalian Allah sesatkan kemana ia mau sesat akan Allah simpangkan kemana arah yang mau ingin ia ikuti wa aslahu jahannam dan akan Allah nyalakan api jahanam saat masira dan sungguh jahanam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. panas nas'alullah salamatu wal afiyah. Semoga Allah ya ikhwan barakallahu fiikum mengistiqomahkan kita semuanya di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para sahabat. Semoga Allah Jalla wa'ala menutup usia kita semuanya di atas ajaran ini. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Kemudian, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah ta'ala menukil hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sanatnya sampai kepada sahabat Imran ibnu Husain dan enam ya, sahabat Imran bin Husain membawakan hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah generasiku thummal ladzina yalunahum kemudian generasi yang setelahnya thummal ladzina yalunahum kemudian generasi yang ketiga yang berikutnya Khairu ummati qarni. Sebaik-baik sebaik-baik enam umatku adalah orang-orang yang beriman dan hidup di generasiku, yakni para sahabat, generasi pertama. Tsummaladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, generasi kedua. Tsummaladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, generasi ketiga. Qala Imran. Kemudian kata Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu, beliau ragu, fala adri, adhkur ba'da qarnihi qarnain aw thalathah saya nggak tahu kata sahabat Imran bin Husain. Artinya beliau ragu. Apakah beliau menyebutkan setelah generasi beliau tersebut, yakni generasi para sahabat generasi pertama, menyebutkan dua generasi ataukah tiga generasi setelahnya? Saya lupa. Saya tidak tahu, ragu beliau. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhadun wa yustashhadun. ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم نعم، سمن <laughs> طيب kemudian ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا ولا يستشهدون kata beliau alaihi salatu wassalam kemudian setelah masa kalian berlalu nanti akan akan datang suatu kaum yang mereka yashadun mereka bersaksi wala yustashadun. padahal dalam keadaan mereka tidak diminta. Menyampaikan persaksian dalam keadaan tidak orang yang membutuhkan tidak ada orang yang membutuhkan persaksian mereka. wala yu'tamanun. Dan kaum tersebut berkhianat serta tidak dalam keadaan tidak apa tidak diberi amanah. 6. Wal nam wayan wayan ziruna wala yufun dan mereka bernazar namun tidak menunaikan nazarnya. wayad harufihi musa eh, asiman. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan kalimat terakhir ini? Lam akif alai eh, anam lam akif ala hadil kalimah atau hadil jumlah. Anak belum mendapatkan penjelasan ulama terkait apa eh, kalimat yang terakhir ini dan juga syarahnya lebih lanjut. Namun di sini juga akan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Hadzafiri hafizahullah taala secara global. <clears throat> Kata beliau, kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala, "Fahadzal haditsu ikhbarun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalil ummah." Maka hadis ini merupakan kabar atau berita kabar atau berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang atau seputar kondisi umat ini. Yatadammanu taujihan wa ta'sila yang mana berita tersebut mengandung bimbingan, arahan serta ta'sil serta prikum bahwasanya agama Islam ini difahami dengan pemahaman ahlul kurunil ula dipahami dengan pemahamannya para sahabat ahlul kurun al ula yaitu orang-orang yang hidup di generasi pertama umat ini yaitu uh, umat yang menemani Rasul alaihi ini para sahabat wa dzalika annahum khairul ummah sebabnya ialah karena mereka adalah sebaik-baik umat fahum a'lamun nasi bidinillah mereka adalah orang yang paling mengerti dan orang yang paling berilmu serta orang yang paling faham terhadap agama Allah Jalla wa ala. Wahum aghyar wahum aghyarun nasi ala dinillah. Dan mereka adalah orang yang paling cemburu yang kecemburuannya terbesar dari umat ini terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wahum afqahu quluban. Mereka adalah orang-orang yang yang memiliki hati yang paling faqih, eh, hati yang paling faham dan paling mengerti tentang agama Islam ini. Wa aqrabu ila ahdin nubuwah dan orang yang hidup di zaman atau di masa yang paling dekat dengan kenabian. Nah, paling dekat dengan kenabian. Kalaupun ada di antara mereka salah, keliru, di dalam menerapkan atau mengamalkan isi ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi niscaya pasti akan turun wahyu menegur kekeliruan tersebut dan akan meluruskannya. Mengapa mereka disebut sebagai apa? Orang yang terbaik pemahaman agamanya, pemahamannya menjadi patokan, menjadi barometer dan tolok ukur karena ini. Mereka hidup di masa-masa turunnya wahyu kalau ada salah, ada keliru dalam aplikasi dari ilmu yang mereka dapatkan dari Rasul alaihissalatu Wasallam, pasti akan ditegur. Gak mungkin akan didiamkan. Nah, bil idafati ila annahum a'lamun nasi bilisanil Arab wa muradi syara'. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain mereka a'lamun nas bilisanil Arab. Mereka adalah orang yang paling mengerti dan paling faham tentang bahasa Arab dan ayat-ayat Allah, lisan Rasul alaihi wasallam berbicara dengan bahasa mereka. Bukan dengan bahasa kita. Tentu mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini. Tentu mereka adalah orang yang paling faham tentang tujuan syariat. Muradu syar, muradu syari'. Tujuan enam zat yang meletakkan syariat agama ini. Kullu dalika yalzamu minhu annal haqqa ma kanu alaih. Kullu dhalik. Nah, itu semuanya, penjelasan ini semuanya, bahwasanya para sahabat orang yang paling faham. Para sahabat adalah orang yang paling mengerti. Orang, para sahabat adalah orang yang terdekat masa hidupnya dengan eh, dengan masa kenabian dengan masa turunnya wahyu. Maka penjelasan ini semuanya yalzam berkonsekuensi yang mau tidak mau harus dipegang dan harus di, uh, diikuti annal haqqa ma kanu alaih bahwasanya al-haq itu adalah prinsip yang mereka ada di atasnya. Al-haq itu adalah jalan yang mereka ikuti. Al-haq itu jalan yang mereka lalui. Maka siapapun yang tidak mengikuti jalan mereka, maka dia tidak berada di atas al-haq. Wa annal khaira wal fauza fittibaihim dan bahwasanya kebaikan dalam segenap kebaikan kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu taala dan bahwasanya kebaikan dan kemenangan keberuntungan itu ada pada sikap ittiba'ihim, fittiba'ihim. Di dalam mengikuti mereka. Yang tidak mengikuti mereka, maka sungguh mereka ahlu syar. Nah. Kemudian beliau melanjutkan wadh-dhalalu fi ijtinabi ma kanu alaihi. Dan kejelekan, keburukan serta ad-dhalal serta kesesatan dan penyimpangan fijtina bimakanu alaihi di yaitu menjauhi prinsip agama yang mereka ikuti serta menjauhi ajaran yang mereka jalani serta prinsip yang mereka pegangi maka ini akan apa ini akan menimbulkan asyar wal dalal kejelekan keburukan dan penyimpangan yang akan menimpa umat ini fa nasallallahu assalamatu wal afiyah yaqulu al imamul lalikai rahimahullah Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala membawakan kalam al-Imam Al-Lalikai rahimahullah taala dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, kata uh, al-Imam Al-Lalikai, alhamdulillahilladzi akmala li taifati sihamul Islam. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah akmala ta'ifah yang telah menyempurnakan sihamul Islam, panah-panah dan tombak-tombak Islam untuk siapa? Untuk kelompok ini. Para pengikut manhajus salaf, at-ta'ifah al-mansurah, wasyarrun. Naam. syarrafahum afwan, wasyarrafahum bijawami'i hadhil aqsam dan telah Allah muliakan pula bijawami hadil aksam dengan mengumpulkan kelompok-kelompok ini atau mengumpulkan apa eh, bagian-bagian ini wa mayyazahum min jami'il anam dan Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kelompok ini ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun yang mengikuti generasi salaf Allah istimewakan dari segenap al-anam, segenap umat manusia. Haitsu azzahumullahu bidinih, di mana Allah Jalla wa ala telah mengangkat mereka, memuliakan mereka dengan agamanya, dengan Islam, dengan sunnah, dengan as-salafiyah. Sehingga antum semuanya ayuh as-salafiyun mulia dengan as-salafiyah. Maka istiqomahlah hendaknya kita istiqomah di atas manhaj ini, di atas agama ini, di atas as-salafiyah. Wa rafa'ahum bi kitabihi dan Allah Jalla wa ala telah mengangkat mereka, mengangkat mereka setinggi-tingginya dengan kitabnya, dengan kitab sucinya, dengan Al-Qur'an. Allah beri taufik as-salafiyun untuk mengikuti generasi salaf. Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Apa yang dimaukan oleh Al-Qur'an? apa yang dibimbingkan oleh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa a'la dzikrahum bisunnatih. Dan Allah tinggikan nama mereka, penyebutan mereka dengan sunnahnya. Ahlus sunnah wal jamaah. hadahum ila tariqatihi dan Allah Jalla wa'ala memberikan mereka hidayah di atas jalannya kepada jalannya yang lurus siratal mustaqim tariqatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam jalan dan juga metode rasulnya alaihi salatu wassalam siapa mereka Fahiyat taifah al mansurah mereka lah yang disebut sebagai at taifah al mansurah wal firqatun najiyah wal asabatul hadiyah kelompok yang berada di atas hidayah wal jama'atul adilatul mutamassikatu bis sunnah. Jamaah yang adil, lurus berpegang teguh di atas sunnah. Wallati la turidu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badilan. Yang mana mereka tidak menginginkan pengganti sedikit pun terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka cukup merasakan tenang dan merasakan e, kenyamanan dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak menginginkan badilan wala wala an qaulihi tabdila dan tidak ingin menukar. Naam, qaulihi tidak ingin menukar ucapan beliau yakni sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wala an sunnatihi tahwila dan mereka tidak ingin pindah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wala yuthnihim anha taqallubul a'sar waz zaman. Wala yuthnihim anha taqallubu Naam, al-a'sar waz zaman wala yalwihim an simatiha taghayyurul hadatsan wala yusrifuhum an simatiha ibtida'u man, man kadal islam liyasudda an sabilillah wa yubghiha iwajan wa yusrifu an turqiha jadalan walijajan dhannan minhu kadiban wa takhminan batilan annahu yudfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Taib dan mereka tidak akan usang akan pergantian al aqsar wa zaman, pergantian waktu dan pergantian zaman. Dan mereka pun tidak akan kering an simatiha taghayyuru taghayyurul hadatsan. Ya. Dengan ciri-ciri mereka mereka pun tidak akan mengering akibat perubahan musim. Ya. Wali yusrifuhu an simatiha tidak man kadal Islam dan mereka pun tidak akan berpaling dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam kebid'ahan-kebid'ahan orang-orang yang ingin melakukan kait, melakukan tipu daya terhadap agama Islam. Liyasudda sabilillah. Orang-orang yang ingin mencegah ahlu sunnah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengharapkan adanya kebengkokan dalam agama Islam, dalam sunnah dan dalam dakwah salafiyah. Wa yusrifu an turuqiha jadalan walijajan dan mereka tidak akan berpaling dari apa ka, dari jalan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam karena jadalan wali jajan karena enam jidal dan juga penentangan dhannan minhu kadhiba wa takhminan batila karena dugaan yang uh, dugaan yang uh, dengan dugaan mereka dengan dugaan-dugaan yang dusta ya dengan cara-cara pandang yang uh, bohong dipenuhi dengan kebatilan yang mereka menyangka bahwasanya Unur Allah, mereka berhasil untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun dan sementara Allah Azza wa Jalla pasti akan tetap menguatkan cahaya agamanya barakallahu fikum walau karihal kafirun walaupun orang-orang kafir itu benci dan tidak suka akan bersinarnya bersinar kuatnya cahaya sunnah cahaya as-salafiyah dan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Labas mungkin ada sedikit uh, gangguan teknis. Pak insyaallah taala uh, antum bisa murojaah dari rekamannya nanti dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus ini dan semoga Allah Jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas as-salafiyah. Amin Allahumma amin wa naktafi bihadza Wassalamualaikum sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh